Kita masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga yaitu al-huququl mushtarakah baina zaujain Hak-hak yang berserikat antara suami istri. <clears throat> Al-matlabul awal ada beberapa sub pembahasan dari pokok pembahasan yang ketiga ini maka sub yang pertama adalah al-mumatsalatu fil huquqi bainaz zaujain, yaitu persamaan di dalam hak-hak antara suami istri berkata penulis hafizahullah taala الأصل في الحقوق المشتركة بين الزوجين هو ما قرره الشرع لهما وعليهما وما يمليه عرف الناس وعاداتهم في الأحوال والأمكنة مما تقره الشرع ولا ينكره إذ ما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وأقائدهم وآدابهم وقد جاء في التنزيل قوله تعالى جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة Al-asal di dalam menjelaskan tentang hak-hak yang berserikat antara suami istri adalah apa yang diikrarkan oleh syariat yang mulia ini dan apa yang menjadi urf manusia dan kebiasaan mereka di dalam keadaan-keadaan mereka dan tempat-tempat mereka yang ditetapkan oleh syariah dan tidak diingkari berdasarkan kaidah-kaidah syariah disesuai dengan kaidah-kaidah dan tidak ada yang mengingkarinya. Maka berjalanlah di atas tersebut apa-apa yang menjadi hak-hak antara suami istri. Naam. Demikian pula yang menjadi kewajiban di antara keduanya idma yajri alaihi urfun nas di mana berlangsungnya urf manusia huwa tabi'un li syara'ihim wa aqaidihim wa adabihim itu mengikuti terhadap syariat mereka, akidah dan adab-adab mereka. Naam. Maka jika tidak bertentangan dengan kaidah syariat maka urf tersebut ditetapkan barakallahu fikum ya dan dijadikan sebagai ya adab yang baik dam atau kebiasaan ya yang baik yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dan menjadi urf manusia sehingga urf itu mengikuti syariat mengikuti akidah dan adab-adab mereka. Waqad jaa'a fit tanzil qauluhu ta'ala telah datang di dalam Al-Qur'anul Karim firman Allah taala di dalam suratul Baqarah pada ayat 228 walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walir rijali 'alaihinna darajah bahwa bagi para istri adalah mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf ya untuk hak para istri seperti apa yang menjadi kewajiban atas mereka dengan cara yang ma'ruf walir rijali alaihinna dan bagi kaum lelaki atas perempuan itu memiliki kelebihan satu derajat nah maksudnya laki-laki dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dibanding dengan kaum wanita oleh karena itu mereka dijadikan sebagai pemimpin kawam ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd lelaki adalah pimpinan terhadap kaum wanita karena sebab keutamaan yang Allah lebihkan atas mereka dibanding yang yang lainnya fal ayatu aujabat al mumathala fi ta'diyati kulli wahidin min az-zawjaini ma 'alayhi min al-haqqi li sahibihi bil ma'ruf. <clears throat> Maka ayat di atas walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Ayat tersebut mewajibkan mumatsalah yaitu persamaan antara suami istri ya di dalam menunaikan apa yang menjadi kewajiban dan menjadi hak yang lainnya ya dalam perkara yang ma'ruf Naam, maka ayat tersebut mewajibkan mumasalah. Mumasalah dari kata walahunna mislu. Walahunna mislu alladhi alaihinna. Ya, bagi wanita memiliki hak seperti yang yang wajib atas mereka dengan cara yang ma'ruf. Naam. Maka al-mumatsalah fakanatil mumatsalatu bil ma'ruf hiya mizanal muamalati bainahuma ya maka persamaan dalam hak dan kewajiban antara suami istri ya persamaan dengan ma'ruf dengan cara yang ma'ruf maksudnya berdasarkan urf ya persamaan itu maka dia menjadi mizan menjadi timbangan dalam bermuamalah antara suami istri fi jami'i syu'un wal ahwal dalam seluruh keadaannya ya dalam seluruh keadaannya diwajibkan adanya persamaan ya antara suami istri baik dalam hak ataupun dalam kewajiban masing-masingnya. Naam. Fa idza hamma az-zawju bi mutalabatiha bi amrin minal umur fi ma yadkhulu fi wus'iha wa taqatiha tadhakkar anna alayhi wajiban mithlahu bi izaihi apabila seorang suami memiliki keinginan ya atau tuntutan terhadap istrinya dalam satu urusan yang urusan itu dalam kemampuan istrinya ya istrinya mampu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya fatadzakkar maka hendaklah seorang suami mengingat pula ya dalam tuntutannya itu hendaklah dia suami mengetahui pula anna alaihi wajiban bahwa dia memiliki juga kewajiban yang semisalnya ya bahwa suami itu juga memiliki kewajiban yang semisalnya yang sebanding dengan apa yang dia tuntut yang dia inginkan dari istrinya tadi ya barakallahu fikum nah Misalnya sebagai contoh saja seorang suami menginginkan istrinya untuk melayani dia, memasakkan, memberi makanan, menghidangkan makanan, ya, atau yang lainnya dari tuntutan-tuntutannya secara syariah. Maka ada kewajiban yang semisalnya terhadap suami pula dalam hal tersebut, yaitu dia wajib mencari nafkah. Ya, dia wajib menafkahi istrinya. Nah, ini yang dimaksud dengan mumatsalah. Ya. Fakana mizanul mumatsalah fil huquqi yatabalwar fi annahu min haqqil ma min haqqin lil mar'ati 'ala ar-rajul illa walil rajul fi muqabilihi haqqun 'ala al-mar'ati 'ala wajhin yaliku bi kulli wahidin huma wa yunasibuhu. Ya, sehingga di sini timbangan persamaan al-mumatsalah dalam hak-hak itu tadi ya seperti yang kita sebutkan tadi bahwa tidaklah ya hak se seorang wanita terhadap lelaki, hak seorang istri terhadap suaminya ya tidaklah melainkan sebaliknya suami juga memiliki hak yang sama ya yang wajib atas istrinya ala wajhin yaliku bi kulli wahidin minhuma. Ya, berdasarkan sisi yang sesuai masing-masing dari keadaannya. Ya. Maksudnya sesuai dengan kebiasaan atau urfnya, ya. antara suami dan istri. Naam. Barakallahu fikum. Maka di dalam ayat yang disebutkan menjadi dalil bahwa ya wajibnya mumasalah ya wajibnya adanya persamaan di dalam tuntutan hak dan kewajiban ya antara suami istri. Nah, walaupun di sini tentunya uh, nilainya tidak harus sama ya. Tapi yang dimaksud di sini persamaan adalah ketika suami memiliki hak dan kewajiban atas istri, maka sebaliknya pula ya Istri memiliki kewajiban atas suaminya dan menjadi hak atas suami. Begitu pula sebaliknya. Barakallahu fikum. Ghair anna al-mumathala fil huquqil mushtarakati baina az-zawjain qad tathbutu ala asas taqabul al-mutabadal bainahuma fil huquq ala annahuma akfa'un min ghairi syartil mutabaqah baina a'yani tilkal huquq idh la yakhfa anna zawja la yajibu alaihi masalan idha ma ghasalat lahu thiyabahu aw khubuzat lahu an yaf'ala nahwaha mithla dhalik wa innamal maqsudu bil mumathala muqabalatu wajibin di akhar Naam. Jadi maksud daripada mumasalah persamaan di dalam hak-hak yang berserikat antara suami istri ini ditetapkan berdasarkan asas taqabul al-mutabadal bainahuma yaitu saling apa uh, hak persamaan yang yang sama ya taqabul itu saling menerima ya saling menerima saling berganti saling mengganti di antara keduanya. Ya, istri menerima uh, apa haknya, ya, suami juga menerima haknya. Ya, apa kewajibannya? Ya, kewajiban suami istri menerima haknya. Sebaliknya, kewajiban istri suami menerima haknya. Ini dibangun di atas asas at-taqabul al-mutabadal bainahuma. Nah, Ya, tidak disyaratkan dalam uh, hukuk al-mustaraka tadi, ya, hak-hak yang berserikat tadi, ya, tidak disyaratkan harus ya sama persis. Nah, Tidak demikian para fikum. Ya. Tetapi persamaan di sini kembali ya kepada urf kepada urf manusia yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Ya, tidak bertentangan dengan kawaid syariah. Bahkan kaidah-kaidah syariah menetapkannya. Ya, dan tidak mengingkarinya. Ya, sebagai contoh di sini ya disebutkan oleh Syekh idla yakhfa anna zauja la yajibu alaihi. Masalan la yajib alaihi mithlan di tempat di sini mithlan idza ma ghassalat lahu thiyabahu ya misalnya suami ya apabila istrinya tidak mencucikan pakaiannya atau tidak membuatkan roti atau makanan ya maka la yajibu ala alaihi mithlan ya tidak wajib atas suami apa untuk melakukan sesuatu yang semisal dengan apa yang diinginkan oleh istri ya dalam menuntut sebaliknya ya karena dia tidak melakukan apa kewajibannya yaitu mencuci pakaian atau menghidangkan makanan untuk suaminya Nah, maka dia suami boleh ya tidak menegakkan kewajibannya yang semisal ya dengan itu tadi. Ya, maksudnya di sini uh, dituntut keadilan ya. Jangan misalnya istri tidak melakukan apa tidak mencuci pakaian atau tidak menghidangkan makanan lalu suami membalas dengan balasan yang lebih berat atau yang jauh lebih berat. Ya. Tapi di sini dituntut suami untuk bersifat adil. Membalasnya dengan yang kurang lebih setingkat dengan itu. Barakallahu fikum. Naam. Wa innamal maqsudu bil mumatsalah muqabalatu wajibin li akhar. Dan yang dimaksud al mumatsalah persamaan itu tadi adalah menghadapi kewajiban dengan kewajiban yang lainnya ya atau hak dengan hak yang lainnya nah ya seperti yang disebutkan tadi kalau istri tidak melakukan kewajibannya dalam hal ini mencuci pakaian atau menyiapkan makanan suami juga berhak untuk membalas ya uh, tidak menunaikan kewajibannya yang semisal dengan itu yang kurang lebih ya Barakallahu fikum. Naam, fama min amalin ta'maluhu al-mar'atu li zawjiha illa walirrajul amalun yuqabiluhu laha. Nah, maka tidaklah satu amalan pun yang dilakukan oleh seorang istri untuk suaminya melainkan suami juga ya dituntut untuk melakukan amalan yang semisal ya yang mukobalah dengan amalan istri itu tadi ya enam Illam ya in, illam yakun mislahu fi syakhsihi wa ainihi fa misluhu fi jinsihi. Naam. Kalau seandainya amalan itu ya tidak bisa sama ya dalam zatnya maka minamal dia sama dalam jenisnya sama dalam jenisnya. Iya, maksudnya tidak terpaut, terlampau, terpaut jauh perbedaannya. Naam, fa in ta'azzara fi jinsil fi'li aw awil ain yuqabiluhu bihasbihi bima yaliku birrijal min ziyadati tausia wal infaq aw fi husnil ishrati was suhbah liqaulihi ta'ala walirrijali 'alaihinna darajah. Hai ziyadatun fil haqqi wal fadilati wal infaq wal qiyam bil masalih. Nah, jika seorang suami ta'adzara fi jinsil fi'l ya dia tidak bisa melakukan satu jenis perbuatan ya fayuqabiluhu bihasbihi maka hendalah dia membalasnya dengan yang semisalnya ya yang pantas yang sesuai dengan amalan tersebut dengan jenis amalan tersebut Naam Demikian barakallahu fikum Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walil rijali alaihinna Bagi lelaki memiliki hak Ya lebih satu derajat atas kaum wanita di sini adalah ziyadatun fil haq wal fadilah bahwa laki-laki punya lebih tambahan dalam hak dan keutamaan ya dan juga dalam hal infak dan dalam qiyam bil masoleh dalam menegakkan uh, maslahat-maslahat uh, dalam keluarganya nah maksudnya dalam bertanggung jawab memimpin kemaslahatan kemaslahatan dalam keluarganya Naam Terkait dengan makna ayat ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Lahunna min husni suhbati wal ishrati bil ma'ruf ala azwajihinna mithlu alladhi alaihinna min at-ta'ati fima awjabahu alaihinna li azwajihinna." Kata sahabat Ibnu Abbas, bagi para istri ya min husni suhbati wal ishrah wajib mendapatkan ya muamalah yang baik, pergaulan yang baik, yang ma'ruf dari suaminya. Ya, itu adalah haknya istri dan kewajiban suami. Bermuamalah ya terhadap istrinya dengan cara yang baik, persahabatan yang baik, al-isyra bil ma'ruf. Ya, muamalah yang ma'ruf. Maka dalam hal itu mislul ladzi alaihinna minat ta'ah. Ya. Menghadapi uh, amalan tersebut yaitu kewajiban suami ya dalam bermuamalah dengan baik kepada istrinya maka menghadapi itu mislul ladzi alaihinna minat ta'ah ya semisal dengan itu kewajiban istri untuk taat untuk taat kepada suaminya fima aujabahu alaihinna li azwajihinna dari apa yang diwajibkan atas para istri ya untuk suami-suami mereka. Nah, barakallahu fikum. Maka ini yang dimaksud dengan adanya wajibnya mumasalah. Ya. Nah, ada hak persamaan antara suami istri bahwa hendaklah diketahui bagi masing-masingnya bahwa masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Nah, masing-masing punya hak dan masing-masing punya kewajiban. Ketika suami wajib bermuamalah dengan baik, memimpin, memperhatikan istrinya dengan baik, ya, maka begitu pula suami apa istri punya kewajiban yang lain yang semisal dengan itu, yaitu wajibnya dia taat kepada suaminya نعم وقد ثبتت المماثلة في الحقوق بين الزوجين في أعيان أو أفراد أو أفراد نوع من الحقوق على وجه المقابلة وبشكل من وبشكل متطابق مع أعيانها أو أفرادها مثل الآداب العامة من رفق من رفق في المعاملة والمعاشرة بالمعروف فكل واحد من الزوجين يقابل حق صاحبه بتأدية ما عليه تجاهها تجاهه على وجه على وجه مماثلة أو على وجه مماثلة متطابقة على بعض أفراد تلك الأداب العامة وأعيان المعاشرة بالمعروف من آه، كرم القول وطيبه وطلاقة الوجه وبشاشته إلى آخره Nah, maka persamaan dalam hak-hak suami istri dalam bentuk-bentuk amalan, dalam jenis-jenis amalan ya ini kembali kepada syaklin mutat mutatabik. Itu dalam bentuk yang sesuai. Ya, dalam bentuk yang sesuai masing-masing dari uh, amalan tersebut. Ya yang menjadi hak atau yang menjadi kewajiban. Nah, sebagai contoh dalam adab-adab yang umum, ya adab-adab umum berupa kelembutan dalam bermuamalah, ya kelembutan dalam bermuasyarah, bergaul dalam pergaulan suami istri, maka masing-masing dari keduanya ya dituntut untuk ya bersikap arif yaitu lembut. Nah, suami lembut kepada istrinya dan begitu pula sebaliknya. Demikian para fikum. Nah, diantara ya bentuk kelembutan itu adalah ucapan yang baik, ucapan yang mulia, ucapan yang indah, kemudian uh, wajah yang ceria, ya yang senyum yang ceria ya maka ini semua adalah bentuk-bentuk arifku fil muamalah yang termasuk dalam ayat wa ashiruhun nabil ma'ruf yaitu perintah untuk berbuat baik bermuamalah dengan cara yang baik nah maka wajib ya sebaliknya ya apa masing-masing diwajibkan untuk mewujudkan hal tersebut Nah, begitu pula ya, sifat al-ihtiram was-saf. Ya, sifat berlapang dada. Nah, kemudian sifat apa? At-taghadi anit taksir. Ya, memberi maaf dari kekurangan. Maksudnya toleransi dari kekurangan. Wa nahwi dan selainnya mimma taqaddama fi haqqi zaujati ala zaujiha dari hal-hal yang telah kita jelaskan terkait dengan hak e, istri terhadap suaminya. Naam. Wa min dzalikal inayatu bil madhar wa husnil hay'ah juga di antara bentuk al-isra bil ma'ruf bermuamalah, bergaul dengan cara yang baik adalah masing-masingnya al-inayatu bil madhar wa husnil hay'ah. Ya, wa husnul hay'ah menjaga penampilan Nah, menjaga penampilan dan penampilan yang indah. Ya. Faqad ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tazayyana li lianna Allah azza wa jalla yaqul wa lahunna mithlu alladhi mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menyatakan sesungguhnya aku benar-benar cinta senang untuk berhias ya dengan istri sebagaimana aku senang ya untuk istriku berhias kepadaku. Kemudian beliau membacakan firman Allah taala walahunna mithlul ladzi alaihi nabil ma'ruf. Bagi istri punya hak semisal dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Nah, demikian barakallahu fikum. Sehingga ya setiap hak pasti ada lawannya yaitu mukobal mukobilnya mukobilnya ya adalah kewajiban. Setiap kewajiban pasti ada lawannya mukobilnya adalah hak. Nah, Kemudian juga beliau menyebutkan wa adamu ifsha'is sir bainahuma di antara bentuk al-isyratu bil ma'ruf muamalah bergaul dengan cara yang baik adalah tidak menyebarkan rahasia antara keduanya au dzikri qarinihi bi aibin au su'in bainan nas kama taqaddama fil hadis. Nah, atau menyebutkan apa? Uh, aib ya kepada temannya. Maksudnya temannya suami atau temannya istri. Ya, sehingga ini sama dengan menyebarkan aib rumah tangga. Sebagaimana telah terdahulu dalam hadis, "Inna min asyarrin nasi 'inda Allah manzilatan yaumil qiyamah ar-rajul yufdi ila imraati ila imraatihi wa tufti ilaihi thumma yanshuru sirrahuma Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya di hari kiamat adalah seorang suami yang menyebarkan ya rahasia istrinya dan istri yang menyebarkan rahasia suaminya kemudian menyebarlah rahasia keduanya. Nah, demikian barakallahu fikum. Ya maksudnya ar-rajulu yufdi ila imraatihi watufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Seorang suami yang ya ber apa berkholwat kepada istrinya dan istrinya juga kepada suaminya. Kemudian setelah itu suami menyebarkan rahasia istrinya, rahasia khalwatnya tadi. Nah, maka ini sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di di yaumul kiamah wa min adabil amma wa ayanil muasyarah bil ma'ruf dan selainnya dari bentuk-bentuk adab yang umum ya dan bentuk-bentuk muasyarah dengan cara yang ma'ruf yang masing-masingnya wajib ya apa memiliki hak dan kewajiban yang sama. Naam tilaqan min mufradatil mumathala fil huquqi allati yanbaghi ala kulli min az-zawjaini hadha biha wa yas'a id ila tahqiqiha wa ta'diyatiha haqqal ada'i natanawalu jumlatan minha ala wajhi tawdih wa taqrib fil furu'it taliyah maka beliau mulai menjelaskan ya bentuk cabang-cabang ya yang apa merupakan bentuk persamaan ya di dalam hak-hak dan kewajiban suami istri yang sepantasnya masing-masing mewujudkannya ya sepantasnya masing-masing untuk menegakkan dan mewujudkan pada dirinya masing-masing ya lalu beliau menyebutkan al farul al awal ya cabang yang pertama dari uh, sub pembahasan yang pertama yaitu persamaan yang wajib atas suami istri yaitu cabang yang pertama at-tawasi bil haqqi wa ta'awun ala taatillahi wa tadhkir bi taqwallah. Wajibnya masing-masing untuk saling memberi wasiat, saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah dan saling tolong menolong dalam mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya yaitu al-farul awal, cabang yang pertama tersebut. Tapi lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafara majelis subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh